pelan suaranya. Kita pelan suaranya. Ayo dibaca. Hmm, ada. سالم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامت قامت الزرع يسيء وربه من حيث اتتها الريح تقبئها فاذا سكنت استعجلت Arzati na'am.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 <clears throat> Sekarang kita bersama hadis yang telah dibaca oleh Akhuna Haidar dengan nomor sabah Alaf berakam sabah Alaf wa mi'ah wa Sittin 7466. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala. Haddatsana Muhammad bin Sinan. Haddatsana Fulayh. Haddatsana Hilal bin Ali an Atha ibn Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء Wa masalul kafiri kamasalil azrah. Sema'a mu'tadilah. Hatta yaksimaha. Sema'a mu'tadilatan sem hatta yaksimaha Allahu idha sa'a. Syaitnya adalah ida sa'a. ida aradahu Allah taala. Seolah seperti itu. Hadis ini dalam bab ini dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Perumpamaan seorang mukmin semisal dengan khamatuz zara. Apa nama khamah? Hmm? Sebab bisa ngertikan. Yafi'u waraquhu min atat hariyahu. Ini semisal dengan apa? Ranting-ranting pohon. Yafi'u waraquhu min atat hariyah. Yakni daun-daunnya. Dia ini yafi apa yafi? Daun-daunnya itu ter menyempit ke pohonnya, ke ranting-rantingnya ketika dihempas oleh angin. Angin datang dari utara. Maka daunnya apa? Condong ke arah selatan. Demikian juga sebaliknya. Dia bergerak sesuai dengan Ara angin sesuai dengan arah ah, angin. Min haitsu atat hariyah. Apa makna rih? Angin. Tukaffi'uha. Ini tukaffi'uha yakni daun-daun tadi bergerak digonjang oleh angin. Ini perumpamaan seorang mukmin. Goncangan kehidupan yang dilewati oleh seorang mukmin berupa musibah, berupa kesedihan, berupa keletihan, musibah banyak sekali dalam perdagangannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam dakwanya, dalam agamanya. Ini seumpamanya apa? Apa diumpamakan seperti apa? Dedaunan yang ada di suatu po pohon ketika dihempas oleh angin. Faidah sakanat yakni rih. Apabila angin tadi tenang, eh adalah jarak tadi pohon tadi tanaman tadi apa ten? tenang. Faidah sakanat yakni failnya siapa? Rih, angin. Eh I'tadalat yakni pohon tadi ten? tenang. Daunnya pun tidak tergoncang ke sana kemari. Wa kadzalikal mu'min yukaffa'u bil bala. Perumpamaannya tadi demikian juga seorang mukmin digoncang dengan balak dengan musibah. Dan musibah terkait dengan seorang mukmin adalah sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Kekuatan din yang dipeluknya. Semakin kuat, semakin banyak menerima musibah. Goncangan, ejekan, berupa ejekan, goncangan tadi, berupa celaan, berupa ancaman, dan macam-macam berupa amrot, beberapa penyakit. Kadang bahkan sampai diusir dari kaumnya, dibakar rumahnya, terusak tempat ibadahnya, dan yang lainnya. Inilah maka dalika al-mu'min yukaffa'u bil bala'. Mafhum? Dan ini di mana-mana kita mendapati sejak dulu sampai sekarang. Seperti balak yang diterima oleh saudara-saudara kita dia ada berada di Damaj. Sehingga mereka harus terusir dari tempat tinggal mereka dalam menimba ilmu. Tempat yang lain dan yang seperti itu. Di penjara. Dikarenakan menyuarakan kebenaran. Bahkan sampai dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Pemasalul kafir sedangkan perumpamaan seorang kafir kama salil azroh. Nah, seperti apa? Arzah. Jazakallah khair. Dan perumpamaan seorang kafir seperti al-arzah. Suatu pohon yang kuat semaah. Ini sifatnya. Kokoh. Mu'tadilah. Tegak terus Enggak pernah terhempas oleh suatu angin yang menghempasnya kuat. Enggak mempan hempasan angin hatta yaksimahallahu ila sa'ah. Sehingga sampai Allah akan menumbangkannya, menghancurkannya apabila Allah menghendaki. Ila sa'ah. Ini dalam bab yang telah kita baca babul masya wal irah, irada. Maka sebagai al-munasabah yang perlu kita sampaikan di majelis ini kesesuaian tentang bab kita ini ya kan? Saudara kita ya kan Pak Aryadi hari ini mengalami sakit semacam lumpuh. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan besok dioperasi. Maka Ana minta, nama mohon dari antum semua dan kita semua mendoakan Semoga amalia ataupun operasi yang akan dilewati besok semoga berhasil. Karena seperti tadi yang telah diceritakan oleh sebagian perawat di sana, operasi itu nggak senantiasa hasil bersiku. Kadang hasil dan kadang tidak. Cuma keseringannya biasanya berhasil. Itu <clears throat> akan semoga saudara kita Pak Aryati ini diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan dihapus dosa-dosanya. <clears throat> dikurangi dosa-dosanya dan semisalnya. Semisal tadi dikatakan Asarha yukaffa'u bil bala hatta yusibahu anwa'ul bala. Demikian juga seorang mukmin yukaffa'u bil bala sehingga tertimpa macam-macam musibah. Diumpamakan seperti sebatang pohon khamatuz zar' Ya kan? Dedaunan ranteng-ranteng pohon yang di situ terhempas ah, angin. Maka seorang mukmin jangan kemudian ingin hidupnya terus mulus, tenang, nggak ada masalah. Ini katakan nggak mungkin. Sebagaimana tadi yang telah kita baca. Macam-macam balak yang diterima oleh seorang mukmin, anwaul balak, macam-macam balak, macam-macam musibah. Yang menimpa seorang mukmin. Apa? Asarah, sarah eh, as-soal, sini-sini soal. ya yakni pertanyaan yang disebut di sini adalah pertanyaan dari Syekh bin Bas kepada murid-muridnya, Raji' Dhabtaha. Sarih aw al-aini. Hadir. Maksudnya apa? Antum merujuk Bacaan yang pas dari Ibnu Hajar atau dari Al-Aini. Syekh menjawab, kata indaka urza bidham wala azra wala apa? Arza. Apakah urza pakai dhamma atau arza pakai pakai apa? Fathah. Al-Aini hadir syarah ma dapatahu ma dapat ma ya ini apa apa yang dipastikan bacaannya al ma'ruf kal arzah yang benar yang sudah dikenal bacaannya benar adalah arzah perumpamaan seorang kafir itu seperti arzah apa itu arzah sajaratun azimatun pohon yang besar Yukalu laha sonobar. Aidon, juga dikatakan sonobar. Dia kuat kawiyatun solbatun. Kuat, kokoh. Ini perumpamaan seorang kafir. La tanja'i la tanja'ifu illa marat illa maratan wahidatan. Kal kafir yaisu sahihan saliman. Artinya kehidupannya ini yang dilewati seorang kafir dan senang, senang apa? Seger bugar sehat terus. Enggak ada halangan. Ya kan? Maka diumpamakan seperti apa? Dunia ini seperti apa? Jannatul ka? kafir. Sayan saliman fil ghalib. nama ghalib keseringannya. Keseringannya kufur adalah dalam keadaan sahih sehat selamat Adam Ayam. Hatta yatiyahu ajaluhu. Sehingga datanglah kepada si kafir tadi ajalnya, yakni umurnya. yakunu dzalika akmala fi adzabi wa nakalihi. Yakni kesehatan yang didapati seumur hidupnya, kekokohan, ketenangan hidupnya yang dihadapi seumur hidupnya ini menjadilah kesempurnaan bagi dia dalam siksaan. Siksaannya disempurnakan. Azab nakal sama saja mananya. Nas'allallah al-afiyah. Kenapa li'annahu lam tusibhu so'ibu. Tukhafifu anhu. Karena si kafir ini keseringannya tidak pernah mendapatkan musibah-musibah yang bisa meringankan beban dosanya di masa hidupnya. Tapi ketika mati Fayakunu dalika akmala fi adhabhi wa nakalihi. nakalihi. Menjadilah sempurna dalam adabannya, adabnya. Kenapa demikian? Karena lam tusibhu ibu. Sepanjang hidupnya jarang tertimpa musibah. Yang bisa meringankan dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena al ibu tukhaffif. Karena pada hakikatnya musibah-musibah itu yang menimpa seorang hamba sebagai bentuk keringanan dari dosanya. Keringanan dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sudah disegerakan di dunia ini untuk seorang mukmin. Paham? Maka seorang mukmin harus memiliki ilmu dalam perkara ini biar tidak senantiasa mengeluh ketika mendapatkan musibah. Bahkan bersabar. Dengan sabar yang senantiasa dia lewati menjadikan keringanan bagi dirinya. Dan musibah ini banyak dalam hartanya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam ketenangan hidupnya, dan yang lainnya. Ini banyak musibah. Celaan yang diterima oleh seorang mukmin dari kanan kiri. Terkhusus bagi seorang yang menyuarakan kebenaran. Harus mendapatkan celaan dari sumber manapun. Dari segala arah. Dari keluarganya. Bahkan dari bapak, dari ibunya. Dari saudaranya, dari kaumnya. Bahkan sampai terusir dari tempat tinggalnya dan yang lainnya. Ini semuanya adalah tukhaffif, meringankan beban yang dipikulnya berupa dosa-dosa. Amal mukmin ka khamatiz zara' mislu zuru al-ma'rufah. Adapun seorang mukmin ka mati zara' semisal tanaman-tanaman yang sudah dikenal ma'ruf. Hadi tukaffi'uha riyahu hakadha wa kada. Yang namanya pepohonan itu adalah digoncang oleh angin. Hakada begini dan begini. so, dengan arah ah, angin. Idza ja'at ha. Ha Hahuna wa huna. Apabila datang riyah, riyah itu angin. Maka dia akan menggoncangnya. Angin tadi menggoncang pepohonan tadi hahuna. Ke sini dan ke sini. maka kasarat Sudah Sejatinya kadang ada kalanya, Pak, pohon tadi dipatahkan oleh suatu angin yang mengempas dia karena kerasnya angin. Demikian seorang mukmin Musibah yang besar kadang sampai apa? Hah? Mematahkan kakinya, bahkan mematahkan urat-uratnya sampai lumpuh dan yang banyak sekali. Banyak seorang yang ditimpa kelumpuhan, sakit bertahun-tahun dan 10 tahun nggak sembuh. Ini semuanya adalah untuk meringankan dosanya tukhafif, meringankan dosa-dosanya. Fakadal mu'min tusibuhu anwa'ul balawa. Balawa dan balawi. Sama saja seperti fatawa dan fatawi. Mahfum? Sama. Fahakada. Maka seperti ini juga seorang mukmin tertimpa oleh macam-macam musibah. Rubbama stadda bil bala wa hatta yamut. Ada kalanya tertimpa dengan dasarnya musibah sampai meninggal. Mahfum ini? Wadil bala wa kafaratun lahu. Dan musibah-musibah ini, balak-balak ini sebagai apa? Kafarah. Apa? Penebus. Penebus dosa bagi dia. Kafarah. Ma isibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta sawkatu yusakuha illa kaffarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa wasab, nasab, keletihan, kecapean, gunda gulana, hammun wahazin, gunda gulana. Ada gangguan, kesedihan, gomin kesedihan. Sampai ada sepotong duri, hatta saukah. Sepotong duri yang menancap di kakinya seorang mukmin, melainkan itu semua sebagai bentuk Allah menebus dari beberapa kesalahan dia, beberapa dosa dia. Menebus dan menghapus dari dosa dosanya Allah yang kafarallahu min khotoyahu. Keluarganya meninggal, ibunya, bapaknya, anaknya. Ya kan? Istrinya, suaminya dan yang lainnya. Ini semuanya adalah sebagai apa? Penebus, penebus dosa. Fal mu'min urdatun lil masaib. Urdo bacaannya. Apa makna urdo? Hmm? Maka seorang mu'min itu senantiasa menghadapi beberapa musibah urdo. Apa urdo? Urdo. Ya. Dia itu akan terus akan menantang seorang mu'min itu akan seorang mu'min itu adalah senantiasa menghadapi tantangan berupa musibah-musibah. Sairil amrod dan banyak penyakit-penyakit wal abdar. perkara-perkara yang tidak menyenangkan Liyukaffirallahu bihi min khotoyahu. Supaya Allah itu bisa menghapus dengannya. Allah supaya Allah itu menghapus dengan amrod musibah tadi dari kesalahan-kesalahan dosa-dosanya wa yarfa'u bihi. Atau wa yarfa'u bihi min darajati dan meninggikan derajat-derajatnya dengan musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin tadi. Mahfum? Wajudaifa min hasanati dan melipat gandakan dari beberapa kebaikan seorang momen tadi. Allah yang memberikan kelipat ganda. fil kafir. Beda dengan si kafir. Fa'innau qad ya'isus saliman ilal maut. Maka sungguh kafir ini kadang ya'is hidup dalam keadaan selamat sampai mati. Kal arzah seperti pohon arzah tadi yang kuat hatta yakuna dzalika akmala fil adab wa asyadda fil adab. Sehingga menjadi adabnya bagi si kafir ini benar-benar disempurnakan di bentuk dengan bentuk dasar dalam adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah yamutu wa qad tawaffarat as-sayyi'atu wa lam yukaffirha syai'un. Si kafir mati dalam keadaan kafir, qad Semua keburukannya terpenuhi. Tidak ada sesuatu pun yang menghapusnya. Tidak ada sesuatu pun yang menghapusnya bagi si kafir tadi. Sehingga sempurnalah dalam siksaan yang akan ditemui di hari akhir nanti. Paham ya, Ini semuanya sebagai apa? Sebagai bentuk Rahmatullah. Bentuk tasliyah. Apa tasliyah itu? Hiburan. Penghibur bagi kita kaum mukminin. Ya kan? Semoga saja sebagai penghiburan yang penghibur yang benar-benar bisa menghilangkan kesedihan yang didapatkan seorang mukmin berupa kemiskinan, berupa kekurangan dalam perkara-perkara yang harus dicukupi hari demi hari pakaian, makanan, minuman dan yang lainnya. Itu semuanya sebagai penghapus dosa. Dan sebagai apa? Tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun si kafir kadang seorang tadi nggak pernah sholat, nggak pernah apa, hidupnya nanti mulus. Ya kan? Tak pernah mendapat rintangan yang berarti. Tapi nanti menjadi kesempurnaan bagi dirinya dalam menemui siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mahfum? Dan ketahuilah bahwasanya semua yang apa yang dikumpulkan oleh seorang di muka bumi ini nanti kembalinya kepada Allah tanpa ada apapun yang dibawa. Semuanya titipan dari Allah taala. Semua yang terkait dengan perkara-perkara dunia, rumah, harta, kendaraan, dan yang lainnya. Istri, suami, ini semuanya adalah cuma kesempurnaan yang bukan abadi, yang bukan hakiki. Karena kesempurnaan yang hakiki adalah apa? Amalan kita, iman kita. Yang benar, iman yang benar, amalan yang benar. Ini perhatikan. Berupa rumah kita, kendaraan kita, harta kita. Semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatinya sangat susah. Menjaganya susah. Mencarinya susah, mendapatkannya susah. Ketika sudah dapat juga semakin su susah. Ketika nanti kita pergi ataupun harta dan kedua tadi pergi lebih dulu daripada kita, kita juga susah. Kita pergi mendahului harta, kita juga susah. Mendahului kedudukan kita susah. Dan kedudukan kita, perkara dunia tadi, harta kita, pergi mendahului kita, kita juga su susah. Senantiasa diiringi dengan kesusahan. Kesedihan. Kedudukan seorang mukmin harus benar-benar memiliki ilmu yang mencukupi dalam hal tersebut. Kalau demikian maka dia akan bisa melewati hidup zuhud di dunia. Kedudukan pengikut suara yang terkenal dan semisalnya ketika hilang sebelum kita mati kita yang susah. Ketika kita mati mereka nggak bisa kita bawa kita yang susu susah sedih. Senasa diri dengan kesedih kesedihan. Tapi yang bersama kita adalah amalan kita yang di atas iman yang benar benar dan di atas cara yang ben benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin ketika mendapatkan beberapa masaib ini dari atas ilmu. Pada hakikatnya ada sebagai sebagai penghapus dosa dan sebagai tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Nah itu. Sampai terlalu musibah berupa dosa. kalau nakdirkan seorang berbuat dosa. Kalau sesuai dengan syaratnya, dia bertobat darinya, kemudian sadar, ini juga termasuk kebaikan bagi bagi dia. Maka seorang mukmin harus memiliki ilmu. Kalau enggak, dia akan salah dalam mensikapinya. Dia akan salah dalam mensikapinya sehingga mereka banyak mengadu, mengeluh. Dosa apa saya, dosa saya, apa anak saya. Kok semuanya musibah menimpa saya, harta saya, anak saya dan yang dan yang lainnya. Padahal itu pada ikatnya apa? Sebagai tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takfiru dunub. Apa takfir? Penutup do, dosa. Baik. <clears throat> Insyaallah kita cukupkan sampai situ dulu. Saya agak capek tadi satu hari sapar. Dan nanti saya kita sambung lagi. Ya kan? Sudah dulu. Alhamdulillah. Tafaddalu. Hmm. Hmm?